الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد دلو محمد إقبال محمد إقبال Muhammad Hauzan Muhammad Azil Muhammad Qawi Muhammad Tayyab Muhammad Faiz Muhammad Abdullah hmm, ha? Muhammad Rafif Izin eh? Izin Kurang Muhammad Ismail Muhammad Fairuz Muhammad Asas Ada? Masih libur Muhammad Khalid Muhammad Ahsanul Mutakin Muhammad Azam Muhammad Denis Muhammad Isa Muhammad Abekar hmm? Muhammad Zul Muhammad Damar Muhammad Ayub Muhammad Azid Muhammad Barik Mana Barik Muhammad Zidlan Muhammad Zilbi Mana Zilbi Muhammad Irbat Muhammad Ahmadi hmm. Muhammad Akhwan Ahmad Umair Mana Umair Les, les dia. Wah, masya Allah. Les apa? Iya, ngajar ngaji apa? Bahasa Arab, masya Allah. Nopal, Wildan, Muhammad Abil, Muhammad Ahsan, Nawaf, Muhammad Sufyan, Muhammad Nu'man Nu'man Tahu kabarnya Baik Adib Basayev Baik, barakallahu fikum. Kita berjumpa lagi di hari Jumat ini untuk mengisi kajian dari kitab Al-Adab Al-Mufrad li Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata Al-Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya. Babun bab Assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla. Assalam yang artinya memberikan keselamatan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Qala rahimallah haddatsana Syihab berkata beliau rahimallah telah bercerita pada kami seorang bernama Syihab guru kami قال حدثنا Hamad ibnu Salamah Berkata Syihab telah bercita pada kami hadis ini seorang bernama Hamad ibnu Salamah An Humaid dari Humaid An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna salam asmun min asma'illahi ta'ala Sesungguhnya as salam itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang maha tinggi Wada'ahu Allahu fil ardi Fa'absus salam bainakum Yang Allah meletakkan nama itu Di bumi ini Maka sebarkan oleh kalian as salam di antara kalian. Insyaallah ya. Jadi ini sebelumnya kita telah membahas bahwa ucapan assalam dan ucapan amin, ta'min itu adalah ucapan yang dihasati oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin karena kaum muslimin mendapatkan anugerah ucapan dua ini dan kita masuk pada Assalam itu sendiri adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang artinya memberikan keselamatan. Darajatul hadis sahih hadis yang sahih wa qad akhrajahu al-Bazzar wa Tabrani fil Kabir. Hadis ini pula selain dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab ada ada mufrad ini dan juga dikeluarkan Imam Al Bazzar dan Imam Tabrani dalam kitab Al Kebir. Assalam al-kalimah الكلمة al-bara'atu min kulli afah. Kata assalam ini dengan artinya memberikan keselamatan mengandung al-bara'ah berlepas diri dari seluruh bentuk afah bencana wasiyanata min kulli aibin dan menjaga membentengi dari setiap keaiban wassalamata min kulli nuqsan dan keselamatan dari segala bentuk kekurangan. Walidzalika fal jannatu darussalam. Maka oleh sebab itu ada sorga yang diberi nama Darussalam, negeri keselamatan. لأنها دار السلامة من كل الآفات وهي أمان من الشر karena negeri keselamatan tadi selamat dari segala bentuk bencana, musibah. Itu keamanan dari segala, dari bentuk kejelekan. Wa dhamanun minal harb dan dia terjaga dari peperangan walidzalika amaral al-islam bi idhari salam wa isaatihi wa nasrihi. Oleh sebab itu Islam ya dengan menampakkan assalam memerintahkan kepada Islam ini untuk menampakkan ucapan assalam menyiarkannya dan menyebarkannya. Jadi assalamualaikum itu ucapan yang bagus disebarkan salam ini di antara kita. Sudah Ustadz omong ulang-ulang Jangan kaku Jangan kaku Jadilah orang yang Luwes di dalam ucapan salam Jangan kaku nah, Seperti Kekakuan yang luar biasa ketika kita itu tidak menyebutkan assalamualaikum kepada orang yang kita sudah kenal saja kakunya luar biasa. Paham, Mas? Jangan kaku ya, yang luas-luas sajalah. Hmm. Masa ustadznya sendiri yang tiap hari ngajar kalian, bimbing kalian, ha? ketemu kaku banget Assalamualaikum ya. Hmm. Paham ini? Ini ini namanya pendidikan, didikan biar kita itu enggak kaku. Jadi orang yang lus ya. Saya orang Jawa ge, orang Jawa ge lus-lus kok. Masa salam aja enggak? Hah? Oh, no, masih main HP barangnya. Ayo, HP-nya tinggalkan sebentar, Mas. Ya. Jangan main HP dulu. HP itu insya Allah bisa dimainkan nanti. Baik. Jadilah orang yang pandai dalam menggunakan waktu, pandai dalam menggunakan kesempatan. Baik. Baik. Qauluhu Inna Allah salam. Sungguhnya Allah itu adalah Assalam dengan namanya Assalam. Hai anna salam ismun min asma'illah ta'ala Kata assalam itu dari satu nama Dari nama-nama Allah yang maha tinggi Assalam salimun Atau assalimu minan naqais Sebagaimana telah kita lewat tadi Selamatan yang selamat dari kekurangan-kekurangan Wasimatil hudus Ya wa minas suraka wal andad eh, tingginya dan juga dari selamat dari suraka wal andad dari persekutuan dan tandingan-tandingan qauluhu inna salam ismun min asma'illah Fa'afsus salam bainakum sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Wa hada qawli ta'ala walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Al-A'raf 180. Dan bagi Allah nama-nama yang baik maka berdoalah kalian dengan nama yang baik tersebut. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Ini kata assalam mudah-mudahan menjadi tambah semangat kita mengucapkan assalamualaikum dengan penjelasan makna tadi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata al-Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Muhillun qala sami'tu Shaqiq ibn Salama abu Wa'il yadhkuru an ibni Mas'ud qala kanu yusalluna khalfan Nabi sallam qala qail assalamu ala Allah ada cerita ada kisah di sini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud dia berkata dahulu mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berucap di dalam tahiyatnya dengan ucapannya agak keras didengar mengatakan assalamu alallah. Semoga keselamatan atas Allah. Ucapan ini diucapkan oleh seorang yang membaca tahiyat. Tahiyat ya, tahiyat sebagaimana dalam salat. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu qala manil qail. Tatkala Nabi selesai dari sholatnya Nabi mengatakan siapa yang berucap itu Assalamu alaikum, Ucapan Assalamu alaikum, Semoga keselamatan atas Allah Inna Allah wa salam Kata Nabi Sungguhnya Allah itulah Assalam Yang memberi keselamatan Walakin kulu akan tapi ucapkanlah kalian dalam tahi, tahi apa? Dalam tahiyat, at-tahiyat itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. sebagaimana doa ketika kita kita bertahiyat tahiyat itu ucapan penghormatan ucapan salawat keselamatan itu namanya tahiyat jadi kata assalam Allah diganti dengan kata at-tahiyat di dalam sholat ya sudah hafal ini sudah hafal tahiyat tahiyat ini coba si Fayat baca tahiyat dalam sholat silakan Asanta diamalkan dalam sholat Kowi qawi Azil Muhammad Ismail Ya, boleh. Abduhu atau saudara Muhammadan Rasulullah boleh. Oh, antum. Nah. Wa Rasulullah. Nanti kalau kurang lancar dilancarkan ya Itu untuk pakai sholat Ya toh Sholat Ahsan. Taib. Ada kata-kata yang ada tambahan sedikit coba diulangi nanti teman-teman ya. Nanti lillah yang pertama, lillah lagi yang kedua. Ya. coba lillah satu kali aja. Fatahiyatulillah. Jangan di terakhir lillah lagi ya. Di apa? Diperbaiki. Kemudian Zulkarnain. Silakan. Ya Jangan malu-malu, kamu sholat kok, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sekarang langsung dihafal sampai nanti malam diulang-ulang. Hmm. Ayo, nggak gujangan gujo, eh mesam-mesem mesam-mesem wae ya. nah. Eh Eh piye toh? Jadi lanang wong lanang ku lho. Eh Ayo. Kamu sholat piye? Ah, silakan. Wis rampung. Hah? Wis rampung urung? Urung. Wis tambah wae meneh. Wis ada yang kurang. Hmm. Eh, dul dul, kowe malah kelebihan kowe. Makanya ikut pelajaran. Nah, kowe iki wis cukup tahiyat itu ya sampai abduhu wa rasuluh Kalau kamu sudah bersalawat namanya salawat Beda lagi Ya Nah Baik Qala berkata qad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadukumus surata minal Qur'an. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sungguh mereka para sahabat itu mempelajari tahiyat ini, ucapan kalimat-kalimat ini sebagaimana mereka mempelajari, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu mempelajari surat dari Al-Qur'an. Sangat teliti dalam membacanya. Hadis ini hadis yang sahih dikuatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Eh. Qauluhu at-tahiyyatu lillah. Qila at-tahiyyah at-tahiyyah lil kalam alladhi yuhayya bihil malik. Ucapan at-tahiyyah itu ucapan penghormatan ucapan penghormatan keselamatan kepada seorang raja. Jadi kata hayakallah misalnya itu. Maknanya keselamatan. Ya. Sering dipakai orang Arab, ya. Hayakallah. Ya. Fa makna at-tahiyyat lillah ay jami'u anwa'i ta'zim lillah. Seluruh jenis-jenis pengagungan kepada Allah itu dikatakan dengan kata ringkasnya at-tahiyyat lillah. Itu artinya seluruh jenis-jenis pengagungan terhadap Allah. Qauluhu as-salawatu ay al-faridatu minha wan nawafilur ratibah minha wa ghairuha. Ada yang mengatakan as-salawat di sini dalam ucapan yang kita baca pada at-tahiyat itu adalah kewajiban dari salat juga perkara yang berkaitan dengan nawafil rawatibah, salat-salat sunat yang rawatibah, rawatib dan selainnya itu sebagian pendapat Waqila dikatakan as-salawat ay ar-rahmah. Ini kebanyakan orang atau para ulama menyebutkan makna as-salawat ar-rahmah. Tidak seluruhnya ya, tapi kebanyakan. Waqila al-ibadati kulluha. Ada yang mengatakan as-salawat di sini dalam bacaan at-tahiyat adalah ibadah-ibadah seluruhnya. Waqila ad-dawa ad-da'watu kulluha itu doa-doa seluruhnya. Itu makna-makna yang tidak saling bertentangan tapi saling mendukung dalam memaknai kata as-salawat di dalam at-tahiyat. Ya. Berbeda kalau kita mengatakan Salawat atas Nabi Itu beda Kalimat salawat atas Nabi itu Memiliki makna Yaitu As-sana Allah itu pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, qauluhu at-tayyibatu ma taba minal kalam wa hasuna ayyusniya bihi 'ala Allah duna ma la yaliku bi sifatihi wa janabihi mimma kanatil muluk tuhayya bihi apa yang baik dari ucapan dan bagus untuk disanjung dengannya atas Allah Ta'ala apa yang tidak sesuai dengan sifatnya ya dari apa-apa yang itu di dan apa-apa yang para raja, para penguasa itu tuhayyabihi yang diucap selamat dengannya itu at tayyibat Wa jumhur fuqaha wa ahlul hadis yaqulun Jumhur dari kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis mengatakan mereka Inna tasahhad ibnu atau ibna Mas'udin afdal Inna tasahudah Ibni Mas'ud afdal Sesungguhnya tasahudnya Abdullah bin Mas'ud ini paling utama. Li'annahu indal muhaddisin asyaddu sihhatan. Karena di kalangan alul hadis sanat-sanat hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini dalam riwayat ini itu paling sahih. Maka itu paling bagus dipakai. At-tahiyatu lillah wassalawatu. Oh Mas, thayyibat. Baik. Ya bagaimana yang dihafal tadi? Baik. Walaupun di sana ada tasahud yang lafadznya agak dibalik berbeda. Itu pun sahih. Tapi dalam uh, berbagai macam ini yang paling sahih artinya sangat kuat sahihnya ini yang sering dipakai. Wa in kana siyagu al-ukhra litasahudi aidan minha ma huwa thabitun sahihun bis sahih. Walaupun di sana ada siyak konteks-konteks hadis kalimat dalam masalah ini yang lain kepada kata tasahud itu juga sabit sahih di dalam kitab-kitab sahih pula. Eh, jadi tidak mengapa pakai yang lain yang kalian juga membacanya itu juga bentuk-bentuk yang sahih. Was-sahabatu kanu yahtammuna bi ta'allumi sighatis tasyahud. Dan para sahabat itu mereka dahulu sangat memperhatikan, mementingkan untuk mempelajari konteks-konteks tasyahud. Bentuk-bentuk kalimat tasyahud ka ihtimamihim bi ta'allum suratin minal Qur'an seperti perhatiannya mereka dengan mempelajari surat dari Al-Qur'an sama ketika mereka mempelajari surat Al-Qur'an mereka sangat memperhatikannya mereka mempelajari tasyahud pun mereka sangat memperhatikannya wahada yu'akkidu tarjiha riwayat Ibni Mas'ud inilah yang menguatkan tarjihnya lebih sahihnya riwayat Abdullah bin Mas'ud Qala wa qad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadukum surata al Qur'an sebagaimana telah kita lewat penterjemahkannya yaitu para sahabat mempelajari tasahud ini ya sebagaimana mereka salah seorang dari kalian mempelajari Al-Qur'an ya surat dari Al-Qur'an Qala ahlul ilmi berkata ahlul ilmi para ulama hada huwal masru'u ay yaqulahu al musalli sirran kama kana sahabatu yaqulunahu sirran fi ahdi Nabi sallam wa ba'da wafatihi yaitu kalimat ini tahiyat ini dibaca dengan sir dalam solat sebagaimana para sahabat berucap sir pula dengan tidak dikeraskan di dalam solat di zaman Nabi SAW dan setelah wafatnya Nabi sawaun kanu qaribin minan nabi au ba'idin anhu fi masjidihi. Sama saja apakah mereka dekat dari nabi atau jauh dari nabi di dalam masjidnya. Au fi masjidin akhara atau di masjid yang lain. Kama qala At-Tibi sebagaimana ucapan dari At-Tibi rahimallahu innana nattabi'u lafdhur rasuli bi'ainihi alladhi 'allamahu ashabahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kami mengikuti lafaz Rasul SAW dengan matanya, dengan biainihi yang telah mengajarkan lafaz tersebut atau telah mengajarkannya kepada Rasul kepada para sahabat Nabi SAW. Hada kulluhu fima warada fi hadis sirah min siyagi tasyahud. Ini adalah seluruh daripada apa-apa yang telah terriwayatkan pada bentuk konteks dari konteks-konteks kalimat tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa hada ma dhahaba ilaihi al ilm itu kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ini sebagian ulama berpendapat seperti ini yaitu pada saat nabi itu telah meninggal maka menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu pakai kalimat an nabiyyu tapi tidak mengapa kalau kita menggunakan kalimat yang kita hafal tadi Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ada kalimat apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu Tapi ini pembahasan kita sampai sini dulu Kita akan melanjutkan tentang At-Tahiyat ini ucapan yang baik yang kita bisa menghafalnya di dalam sholat kita, memperbaiki sholat kita. Sudah azan, barokafikum. Tapi sudah cukup dulu. Ada yang mau tanya silakan. Ada. assalamualaikum Ya. Ya, betul sekali. Sebentar, uh, ditutup dulu Mas pintunya, Mas. Yep. Apakah Ya. Maksud dari ucapan Nabi SAW tadi tentang bacaan imam itu bacaan makmum itu bukan semua bacaan itu berkaitan dengan bacaan apa? Bacaan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Itu yang menjadi rukun di dalam salat itu sendiri. Itu yang menjadi terjadinya khilaf. Ya. Bacaan imam adalah bacaannya makmum. Itu maksudnya. Paham ya? Adapun tasahud tidak masuk pada kalimat lafaz ini hadis ini. Adapun yang masukkan bacaan kiroah tentang Al-Fatihah yang terjadi khilaf para ulama dalam masalah ini apakah bacaan imam seluruhnya itu adalah bacaan makmum. Maka mereka yang memegang kuat adalah ketika bacaan itu bacaan yang zahir yang dikeraskan ya maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum dari surat Al-Fatihah. Adapun sir maka seorang makmum pun harus membacanya di dalam sholat-sholat yang sir ya. Begitu. Al-Fatihah itu di membaca maka kata para ulama dengan dalil yang kuat pula sebagai dalam surat Yus, Jalat Yunus bisa dilihat tentang Nabi Musa ketika berdoa ya kemudian diaminkan oleh siapa Nabi siapa Mas Nabi Harun ya kemudian Allah mengatakan aku telah mengabulkan doa kedua kalian. Jadi dengan mengatakan amin itu termasuk juga dalam bagian doa yaitu ketika Al-Fatihah dibaca dibaca amin maka makmun pun sudah ikut membacanya. Dan itu dalil yang kuat pula dari sebagian ulama yang mengatakan bacaan seorang imam dan diaminkan oleh makmum itu sudah bagian dari makmum itu. Itu juga dalilnya kuat ya sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Fauzan Al Fauzan ya. Barakallahu fikum. Itu saya jawab secara ringkas saja dari khilaf tadi. Adapun yang membaca Al-Fatihah lagi enggak masalah berdasarkan hadis. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Itu tetap pembacanya dan itu tidak tidak kemudian juga menafikan yang tidak membaca ketika imam membaca secara apa? secara terang-terang untuk didengar. Barakallahu fikum. Eh, <clears throat> kan Jadi kesimpulannya ketika imam membaca dengan jahar surat Al-Fatihah maka itu bacaan bagi makmum. Makmum mengatakan amin, maka itu sudah bagian dari bacaannya. Kalau seandainya makmum tetap membaca Al-Fatihah itu berdasarkan hadis dengan tafsir para ulama yaitu la, eh, la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Begitu ya, saya jelaskan ya. jelas. Ada lagi pertanyaan, Mas? Jadi hmm. surat Yunus itu di ayat keberapa itu? Lupa saya. fastajabna lahu. Coba lihat di eh, letak ayatnya itu kalau Al-Qur'an yang yang biasa itu di letaknya di bagian eh, bagian eh, sini sini. Buka sini sini. Bagian situ. Eh, barakallahu fikum. Dilihat dulu Mas. Kalau ada yang mau lihat silakan biar Ustaz juga dapat ilmunya yang bacaannya itu apa Ustadz izin bertanya bagaimana caranya untuk menemukan bakat keunggulan kita di dalam suatu pelajaran. Ini bertanya tentang bakat keunggulan. Ya misalnya dalam kiroah. Ya, kiroah itu perkara yang hal yang bisa dianggap sebagai bakat ya. Bakat kalau menonjol dalam hal kiroah. Seperti ada kejadian teman saya di Fuyus sana. Semua orang belajar kiroah, beberapa orang maksudnya, semua tadi beberapa orang di guru yang sama, telaki dengan guru yang sama. menghadiri majelisnya sama, tidak ada yang bolos-bolosan. Sama. Gurunya juga memberikan ilmu dengan sama seimbang kepada muridnya. Dites semuanya, sama. Tetapi ada yang menonjol hasilnya. Paham ini? Ada yang menonjol dari sekian banyak orang, baik dari kalangan Arab maupun dari kalangan Ajam dan itu yang menilai adalah gurunya sama-sama diberi pelajaran yang sama karena dia memiliki keunggulan Allah berikan dia dasar daripada pengucapan makhraj pengucapan sifat-sifat huruf dan seluruhnya menjadikan dia menonjol paham ini? Nah, kemudian dia diberi dengan ijazah berupa periwayatan itu ada dari cita ringkas saja seperti itu tidak semua mendapatkan ijazah periwayatan walaupun dia sendiri bisa mengajarkan ilmu dari gurunya tapi dalam hal riwayat ijazah dia tidak bisa memberikannya kepada muridnya kalau dia mengajarkannya tapi kalau orang yang mendapatkan ijazah ini bisa memberikan ijazah kepada Allah ada yang seperti itu itu contoh saja dan saya menyaksikan sendiri itu mengeluh sama saya Duh Ustaz, Ana ini sudah dua tahun ini Bahkan Ana sudah menyelesaikan hafalan Belajar Gua sekaligus memperhatikan riwayat dari apa eh, riwayat dari Hafiz Asim dengan gurunya sendiri dengan hafalan dari juz pertama sampai juz 30 selesai. Ya. Tapi aku belum dapat ijazah ini gimana nih? Saya bilang kamu jangan putus asa. Kamu punya bakat. Kamu tidak boleh putus asa. Sabar. Dia sudah mau pulang saja. Kalau nggak dapat apa-apa dia bilang. Gurunya kok nggak kasih dia gitu. Padahal dia sudah menyelesaikan hafalan ya sendiri. Hafalan itu bukan duduk saja. Sambil berjalan mau makan itu dia store sama gurunya, gurunya juga sambil berjalan. Gurunya kan hafal kok, tidak pakai kebukaan, Sambil berjalan itu sambil menunggu makan siang itu juga duduk di majelis itu masih membaca sampai datangnya apa nampan itu baru berhenti. Itu begitu saya lihat sendiri. Dan dia bilang kok belum dapat dapat nih gimana ini? Saya bilang sabar aja lah sudah. Kamu tuh punya bakat, yang lain itu belum tentu seperti antum. Nah, gitu. Ternyata benar kesabaran dia itu. Saya lihat sendiri, dia orang yang meriwayatkan dari guru-gurunya, dia orang yang nomor 33 sanatnya. 33 dari jalan Imam Muslim. Paham ini? Dari arah Imam Muslim sampai kepada Rasulullah SAW dia 33-nya, rawi yang ke-33 dalam dengan gurunya 32 dia 33 kalau saya nggak salah saya lihat sendiri itu nah tadi saya bilang toh kamu punya bakat toh yang lain belum tentu dapat toh nah, betul yang Arab Arabnya belum dapat yang Somali Somalinya belum dapat yang Indonesia juga yang lain belum dapat dia sudah dapat sabar dan dia sudah di Indonesia saat itu dia sudah pulang maka dibawalah oleh teman yang pulang bawa sertifikat tadi dari gurunya. Gurunya namanya Majdi. Ya. Gitu ya. Jadi ini saya cerita saja. Ayah memang punya bakat, punya keunggulan, tapi antum harus belajar sungguh-sungguh. Saya nggak usah sebut namanya, antum mungkin ada yang tahu. Teman saya akrab, ya Nah, teman saya akrab. Gitu. Tinggalnya dari Wonosobo. Tinggalnya di Wonosobo dulu. Pernah kuliah di UGM. Setelah lulus dia berangkat ke Yaman. Eh, paham gak? Ah. Ya, baik. Pernah juga belajar di Magetan. Eh sebelum berangkat tuh sudah lulus di Magetan udah lama sempat hafid di Magetan juga setelah hafid di Magetan beliau berangkat ke Yaman juga di sana hafid juga kemudian meriwayatkan tadi dari Hafiz Hasim bahkan waras tapi warasnya walau dia dapat nggak eh. Nah, Anda sudah tahu orangnya ya yang tahu di Magetan tahu orangnya juga Sudah itu? Nah ini sudah. Baik. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya jual beli najas? Eh, najas ini mohon penjelasannya. Najas ini ada beberapa jual jual beli yang diharamkan. Itu ada beberapa gambaran. Gambaran yang sering diberikan oleh para ulama itu seorang menjual barang kepada orang lain seorang menjual si A menjual barang kepada si B. Oke. Okay? Dengan membayar dengan cara bayar kredit misalnya. Kredit boleh, tapi tidak ada bunganya pada saat yang sudah tentukan. Misalnya bayarnya tiga kali. Nah ini pada saat yang beli ini pada pembayaran pertama dia bayar kreditnya masih jalan pada pembayaran kedua dia tidak bisa membayar dan dia ingin menjual barangnya paham ini kalau secara kepemilikan dia sudah milik nah, namanya orang jual beli itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun dia bayarnya kredit sah jualnya karena sudah kepemilikan barang Orang si A ini yang menjual barangnya ini punya kesempatan punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka dia datang kepada si B tadi, dia bilang, "Sudah saya beli aja. Ini saya beli barangmu." Eh, Mas ya, beli dengan harga yang lebih murah. Paham ini? Dia beli walaupun lebih, beli harga lebih murah dia sudah dapat barangnya kembali ya kemudian orang ini masih hutang sama dia betul nggak ya kredit yang tadi kan belum dibayar nah dia sudah dapat barangnya kembali kemudian dia masih punya cicilan lagi ke <laughs> orang yang ah ini Nama itu gambaran jual beli najas Hemdum? Nah, iya. Dipahami itu sudah Paham? Ahmad Fikih ini harus dipahami Kalau nggak paham usah ulangi Paham nggak? Paham ya Muhammad Fairuz? Jadi dia dapat setoran lagi tapi sudah dapat barangnya. <laughs> iya. Ini namanya najas Dah, apa lagi? Ustadz izin bertanya, bolehkah kita memper memper memper memperjual beli memperjual belikan eh? betul ya betul ya memperjual belikan kuciang <laughs> syukron eh, eh, Bismillah minum dulu ya Di dalam fikih ada usul ya, dalam usul-usul seperti ini. Ya, jadi tidak menjawab mutlak boleh atau tidak. Untuk jenis kucing ini kalau kucing itu kucing yang li apa namanya kucing-kucing yang liar ya itu karena dia itu liar maka boleh diperjualbelikan. Ada pun kucing-kucing piaraan tidak boleh diperjualbelikan. Demikian itu kaidah dari usul yang ada. Saya jawab dengan ringkas saja. Paham ya? Ustadz izin bertanya, apa hukumnya main kerja kripto, prapto, apa gitu bos? Apa saya nggak tahu ini? Izin bertanya, apa hukumnya bermain kerja? Main kerja, maksudnya apa? Main kerja, apa itu? Main kerja kripto, apa kripto ini? Kripto ini ya, kripto, gitu, Nah, antum bisa jelaskan biar usaha juga tahu ini apa ini mainannya. Coba jelaskan. Kalau enggak usaha juga enggak tahu biar dia tambah ilmu. Ini main apa ini? Coba jelaskan. ustadz nggak bisa jawab kalau surahnya nggak jelas. Oh kalau saham boleh Saham boleh tapi kalau yang ini biar yang jelas kan kalau seperti-seperti enggak begitu jelas. Kalau saham boleh, enggak ada masalah. Nah. Kalau antum nggak jelaskan, saya nggak bisa jawab ya. Kalau hanya seperti saham ya, saham itu boleh. Tapi nggak tahu ini kayaknya kok bisa beda ini. Coba dijelaskan. Coba si A, si B gitu coba. Biar lebih jelas. Siapa yang tanya ini? Hmm, kalau kamu tanya pasti ada gambarannya. Coba Asan ah, memberi gambaran San, mungkin kamu pernah mengamalkan atau pernah temanmu atau gimana? Gimana itu jual belinya? Ya. Wah, usg saham, kayak saham yuk. Bima gimana? Kayak saham itu apa? Gimana coba? Kayak saham gimana coba? Gimana? Sudah kalau nggak bisa ya Ustaz nggak bisa jawab karena suronya nggak jelas. Hmm. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini malam Sabtu. Kita lagi waktu. Diam-diam dulu sebentar. Oh, ya. Ketika ah, kenapa? Ah. Saham itu boleh ya itu ya. Apa apa? Apa hmm. apa? Nah, Sudah cukup Eh? Cukup. Eh, tadi kripton, oh, kripton itu motor kripton, Yamaha kripton, usah tahu. Eh, kripto enggak tahu. Eh? Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.